mulia yang sangat utama yang dikerjakan oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah per, per, perbuatan atau pekerjaan yang sangat mulia yang dikerjakan oleh seorang muslim. Meneruskan mengenai tentang talbisul iblis tipu daya iblis laknatullah atau perangkap iblis laknatullah dan tentaranya itu syaitin meneruskan tentang minggu yang kemarin ibu masih kita teruskan insyaallah <coughs> supaya tuntas mengenai tipu daya iblis laknatullah kepada orang-orang yang mempunyai harta Jadi sudah disebutkan di kajian yang awal bahwasannya harta ataupun kekayaan ya itu adalah ujian fitnah ya cobaan bagi seorang hamba dilapangkannya rizki ya sudah saya sebutkan disempitkannya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang kaya ya ada orang miskin itu semuanya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala cobaan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Ibasanya harta itu adalah fitnah eh, cobaan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Itu fitnah, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya wa ilaina turja'un dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan mengenai ayat yang mulia ini berkata Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini Al-Anbiya ayat 35 maksudnya kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan yaitu kami akan menguji kalian dengan kehidupan yang sempit, yang sulit. Kami akan menguji kalian dengan kelapangan, ruho, kesenangan, kelapangan. Kami akan menguji kalian dengan kesehatan, dengan sakit ya, dengan cacat dan sakit. Dan kami akan menguji kalian dengan al-ghina wal faqri, yaitu dengan kekayaan dan kefakiran, kemiskinan. Nah, di sini. Jadi Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat ini, kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan yaitu ya keburukan ya adalah kemiskinan dan kebaikan adalah kekayaan. Dan kami akan menguji kalian dengan yang halal, yang haram, menguji kalian dengan ketaatan, menguji kalian dengan kemaksiatan dan akan menguji kalian dengan petunjuk huda dan kesesatan. Ini sudah saya sebutkan ya di awal untuk mengingatkan. Jadi intinya harta itu ibu adalah fitnah, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba khususnya pada orang-orang yang beriman. Dan tidak ada fitnah yang sangat besar ya yang menimpa kaum muslimin yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW Ibu yaitu adalah fitnah tu dunia fitnah tu dunia fitnatul mal itu harta makanya pernah dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan ashabus sunan yang lainnya Ibnu Majah, Abu Daud, dan nasai dan yang lainnya sahih rasul SAW pernah bersabda dan berkhutbah sesuatu yang sangat aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan yang menimpa kalian. Sesuatu yang sangat aku khawatirkan kalian kepada para sahabat dan umatnya umumnya. Bukanlah kemiskinan yang akan menimpa kalian. Aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan. Tapi yang aku takutkan adalah yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka, melapangkan kekayaan kepada kalian. Ya, membuka pintu-pintu rizki kepada kalian maka kalian akan saling berlomba dan berlomba untuk mendapatkannya dan kalian akan binasa sebagaimana orang-orang terdahulu itu binasa hadis sahih nah ini jadi Rasul sangat menakutkan dengan fitnah fitnatul mal ibu dengan harta ini ya karena dengan harta tersebut orang bisa lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melalaikan dari ketaatan bisa melalaikan dari akhirat makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ya dalam sebuah surat tentang uh, uh fitnah fitnatul mal ini jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Jadi jangan sampai ya uh, harta kelapangan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu di sini dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika barang siapa yang membuat barang siapa yang membuat demikian ya menjadi lalai karena hartanya. Maka ingat faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang sangat merugi, yang sangat rugi dunia dan akhirat. Akhirat lebih-lebih rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali mengingatkan kepada kita ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat di sini adalah ibadah. Ya, ibadah, beramal soleh Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi eh, dengan adanya harta yang dilapang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekali lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan ya, rezeki yang melimpah itu semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia pergunakan hartanya di jalan Allah fisabilillah fabiha wa ni'mah maka itulah harta yang yang baik harta yang terbaik adalah harta yang dipegang oleh orang beriman maka akan dipakai uh, di jalan yang lurus jalan Allah Subhanahu wa taala maka apabila uh, dipakai untuk hal yang lain maka itu adalah bencana dan bisa membinasakan makanya ingat bahwasanya dalam hadis disebutkan hadis riwayat Imam Muslim ya ada di sana juga disebutkan hadisnya bahwasanya harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dari mana didapatkan harta itu dan kemana dibelanjakan harta itu? Lihat dalam buku disebutkan di sana Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Ya ibnu Adam, la, la tazulu qadamaka yaumal qiyamah baina yadayillahi azza wa jalla hatta tus'alu an arba' umrika fima afnaita." wa jasadika fima ablaitah wa malika min aina iktasabtahu iktasabtahu wa ilmika wa ma amil tabi amil tafihi Sebutkan di wahai anak Adam, kedua kakimu tidak akan berpindah bergeser pada hari kiamat ya. E, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau ditanya tentang empat perkara, tentang umurmu untuk apa engkau habiskan ya tentang jasadmu untuk apa engkau uh, lusuhkan tentang hartamu di sini ya dari mana engkau mencarinya dan kemana engkau membelanjakannya harta dua berat ya tentang ilmumu apa yang engkau amalkan dengan ilmu itu ya intinya akan ditanya tentang harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala nah di antara tipu daya iblis laknatullah kepada orang-orang yang memiliki harta sudah sebutkan di awal Bu ya ada empat pintu atau empat sisi di mana iblis laknatullah itu memberi tipu daya kepada para pemilik harta yang sisi pertama adalah cara mendapatkan harta sudah dibahas ya, bagaimana cara mendapatkan hartanya nggak mengenal nggak tidak mengenal halal haram yang penting hartanya banyak ini ini, ya, ini tipu daya iblis laknatullah kemudian dari sisi kebakhilan yang kedua akan masuk ke sisi kebakhilan karena sudah hartanya banyak takut berkurang akhirnya bakhil ya e, pelit dan yang lainnya sisi yang ketiga setan laknatullah ya iblis memberi tipu daya kepada orang kaya dari sisi menumpuk-numpuk harta ya menumpuk-numpuk harta tidak dikeluarkan eh, zakatnya, sodakohnya, infaknya dan yang lainnya ditumpuk di bank, tumpuk di rumah yang lainnya kemudian sisi yang keempat yang harus diingat dari sisi pembelanjaannya di antara mereka ya kadang keumuman orang-orang yang sahibul mal, orang-orang yang memiliki harta banyak mereka boros dan berlebih-lebihan ya dan ter, terkadang membelanjakan harta, harta apa harta mereka di tempat yang tidak semestinya jadi uh, apa namanya untuk kesombongan pemborosan yang nilainya berfoya-foya ya takabur nah itu yang sudah kita bahas ya empat sisi ya uh, tipu daya iblis kepada orang-orang kaya nah diantaranya di sini sebutkan hal uh, paragraf berikutnya 100 bukan 617 lihat halamannya di antara mereka ada yang membelanjakan harta untuk membangun masjid dan jembatan. Ya, di sini Imam Ibnul Jauzi mencontohkan bagaimana iblis laknatullah memberi tipu daya kepada orang kaya tatkala dia bersodakoh. Dia mau sodakoh tapi bagaimana? Di antara mereka ini gambarannya, di antara mereka, di antara orang-orang kaya begitu, ada yang membelanjakan harta untuk membangun masjid dan jembatan. Akan tetapi dia melakukannya karena ria nah, sudah mau melanjakan tapi ada ria dan mencari ketenaran agar dirinya tetap dikenang dan namanya ditulis pada bangunan tersebut kalaupun perbuatannya itu karena Allah cukuplah Allah yang mengetahuinya ya tidak mesti diumumkan atau ditulis atau yang lainnya cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang amalnya Lalu jika dia dibebani untuk membangun masjid tanpa namanya tertulis pada bangunan ataupun sekolah ataupun yang lainnya untuk membangun masjid tanpa namanya tertulis pada bangunan yang dimaksudkan maka dia tidak mau membelanjakan hartanya untuk membangun itu. Nah ini diantara ciri uh, orang ria begitu dia ingin ditulis namanya ataupun secara umum ditulis namanya ketika bersodakoh misalkan atau diumumkan atau dipublikasikan dia senang kalau disebutkan nama dia telah bersodakoh sekian dan sekian. Hati-hati ini ada ria. Dan ini adalah syirkul asghar. Syirik kecil. Ya tentang ria ini. Ini bisa merusak amal, bisa merusak pahala hangus bagaikan daun yang kering dibakar oleh api habis. Bagaikan uh, tanah yang ada di batu licin, yang di atas batu yang licin ditimpa hujan yang lebat kemudian habis semuanya jadi tidak ada amalnya meskipun dia udah capek-capek beramal soleh mengeluarkan harta banyak tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala terhapus amalnya karena syirik uh, karena ria maaf ria ini sirkul asgor dan apa yang dimaksud dengan ria harus diketahui Ibu ya tentang ria ini apa apa ria itu Ibu ria berhubungan dengan apa roa ya ro apa Ibu? Yang sudah belajar bahasa Arab berhubungan dengan ain yaitu iya ada roa itu artinya melihat kan nah jadi kan berkata al hafidh ibnu hajar tatkala uh, mendefinisikan ria ria itu kata ibnu hajar asqalani rahimahullah taala ria itu diambil dari kata ru'yah Ro'a ya ro'a ru'iyah. Ya ru'iyah. Ru'yatul hilal kan? Ya, melihat. Di ria itu diambil dari kata ru'iyah yaitu melihat. Penglihatan. Yang dimaksud di sini adalah ria di sini adalah maksudnya menampakkan ibadah menampakkan ibadah yang tujuannya supaya dilihat manusia supaya dilihat manusia Kemudian manusia dia mengharapkan pujian dan dia mengharapkan pujian dari manusia. Ya. Jadi dia kemudian sudah uh, mengharapkan untuk dilihat amalnya apa dilihatkan amalnya kemudian mengharapkan supaya manusia memuji dia tatkala beramal begitu. Jadi mengharapkan pujian manusia tatkala beramal. Nah itu ria. Dan ada saudaranya ria yaitu sum'ah. Nah, perbedaan antara ria dengan sum'ah apa? Kalau ria itu lebih kepada uh, apa namanya? amal-amal yang kelihatan, bisa dilihat. Jadi ria itu lebih kepada ketika melakukan amal-amal yang bisa dilihat amal itu seperti sholat, seperti haji, seperti umroh, seperti sodakoh, wakaf ya kelihatan nampak nah, itu ri ria ataupun ngaji misalkan kalau sumah itu berhubungan dengan uh, ibadah yang hanya didengar tidak dilihat tapi didengar dengan suara seperti baca Quran seperti men, uh, menasehati orang ya berceramah atau yang lainnya kemudian berzikir dan masuk ke dalamnya adalah tatkala menyebut-nyebut amal yang telah dia kerjakan itu juga sum'ah jadi sudah amalnya sudah dikerjakan malam sendirian nggak ada yang lihat begitu tapi malamnya apa siangnya dia sebut-sebut amal itu depan orang jadi sum'ah masuknya supaya didengarkan oleh orang ya tahadud apa tahadud bima bima amilahu yaitu menyebut-nyebut amal soleh yang telah dia kerjakan Padahal tidak ada yang tahu amal itu begitu. Ini masuk sum'ah. Dua-duanya bentuk ria. Jadi kalau ria berhubungan dengan penglihatan, amal-amal yang dilihat, yang nampak. Kalau sum'ah yaitu amal-amal amal soleh atau ibadah yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi dengar, baca Quran, berzikir, berkhutbah, dan yang lainnya. Baca Qur'annya dinyaringkan, dibaguskan karena ada orang yang dengar gitu kan. Niatnya ingin dipuji. Nah, ini sum'ah dan ini riya. Tatkala zikir dikeraskan supaya orang tahu dia berzikir. Nah, ini riya juga. Tatkala dia beramal sodako diam-diam, kemudian dia dipublikasikan atau diceritakan, ini juga riya. Riya bentuk sum'ah. Ya, atau yang lainnya. Nah ini hati-hati. Jadi inilah pengertian ria menurut Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala. Allah taala Allah Subhanahu wa taala Ibu sangat melarang berbuat ria dalam beramal. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat maka harus di, harus mukhlis ya harus mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala ibadah itu ilallahi walillah ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tentang larangan berbuat ria dalam ibadah, tidak boleh bercampur antara ibadah dengan ria. Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Barang siapa mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jangan persekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tatkala ria, dia mempersekutukan itu syirkul asghar. Karena disampai eh, memang apa dia beribadah kepada Allah tapi niatnya bukan karena Allah tapi niatnya karena seseorang karena fulan dan fulan karena fulanah dan fulanah dan berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikatakan dalam ayat ini amalus soleh maka kerjakanlah amal yang soleh maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-amal soleh yaitu amal yang terbebas dari ria dan amal yang di atas sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan dalam ayat ini kata-kata amalan solihah yaitu amalan soleh maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan amal yang soleh adalah amal yang terbebas dari ria dan amal yang dikerjakan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itiba itulah amal soleh. Jadi kalau ada amal yang itiba sudah itiba dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ada ria ini bukan amal soleh. Ada amal yang dia tidak itiba, dibuat-buat, tapi dia ikhlas, nggak ria, ya. Itu bukan amal soleh. Ya, ada orang yang dia maulidan misalkan ataupun juga tahlilan, ya ikhlas betul. Ya. Dia malam baca Yasin malam Jumat misalkan dengan ikhlas, nggak ada yang tahu, nggak ria. Mengharap pahala dari Allah. Tapi itu bukan itiba, maka itu bukan amal soleh ada orang yang beritiba betul-betul tetapi niatnya ria, ingin dilihat orang. Tatkala beramal dan orang memujinya, itu harapan dia. Maka itu juga bukan amal soleh. Jadi ingat, amal soleh adalah amal yang terbebas dari ria, sum'ah, atau syirik akbar lebih-lebih ya kemudian mengikuti atau di, di, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalil larangan berbuat ria dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis apa ini Bu? Hadis kursi. Eh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ya. Allah Subhanahu Subhanahu wa taala berfirman hadis kursi ini bukan Al-Qur'an bagian dari hadis tapi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ana aghna asyraka an syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu Hadis riwayat Imam Muslim Aku Allah Subhanahu wa taala maksudnya tidak butuh dipersekutukan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya ia mempersekutukan aku dengan selainku. Nah, di sini ada kata-kata barang siapa mengerjakan suatu amalan di dalamnya amalan itu ditujukan kepada Allah. Ia mempersekutukan aku dengan selainnya. Ini ria, Ibu. Menduakan. Di samping dia juga ingin pahala dari Allah, juga ingin pujian dari orang lain. Ini adalah ria, Ibu ya mempersekutukan aku dengan selainku maka aku akan meninggalkannya meninggalkan dia dan amalnya dan juga meninggalkan perbuatan syiriknya. Allah tinggalkan, tidak butuh. Jadi apa? Tidak dinilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat sebagai amal soleh. Ya sudah orangnya capek beribadah, sudah mengeluarkan biaya besar, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kerugian yang besar. Hadis yang kedua tentang larangan berbuat ria dalam ibadah hati-hati di sini hadisnya hadis tadi bahasanya artinya begini aku ya di sini aku adalah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dipersekutukan tidak butuh dipersekutukan barang siapa mengerjakan suatu amalan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya ia mempersekutukan aku yang di dalamnya ia mempersekutukan aku mempersekutukan Allah dengan selainku dengan selain Allah maka aku akan meninggalkannya meninggalkan orang itu dan juga meninggalkan perbuatan syiriknya meninggalkan orangnya meninggalkan amalnya dan juga meninggalkan perbuatan syiriknya intinya Para ulama mengatakan tentang hadis ini orang ria itu dihapus amalnya, amal yang tatkala dia kerjakan. Ya, tatkala dia salat dia ria, ya salat itu dihapus, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah. Tatkala dia bersedekah dengan ria, ya itulah sedekah itu dihapus, enggak ada nilainya. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang tadi. Dalam hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an marfu ini di, uh, terangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya terangkat marfu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal Maukah aku kabarkan kepada kalian Maukah aku kabarkan kepada kalian Tentang sesuatu yang sangat aku takutkan Yang sangat aku takutkan Menimpa kalian Dari fitnahnya Ad-Dajjal Jadi sangat ditakutkan oleh Rasul ya, Yang akan menimpa kalian dari apa dari dari fitnahnya dajjal lebih tak lebih menakutkan dari fitnahnya dajjal begitu al-masih dajjal maka uh, berkata para sahabat bala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah apa itu apa apa sesuatu yang sangat ditakutkan oleh oleh engkau menimpa kami ya lebih-lebih apa dari fitnahnya dajjal apa itu qala syirku khafi Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang ditakutkan oleh Nabi menimpa para sahabat yaitu asyirkul khafi yaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang halus sekali. Syirik yang tersembunyi yang halus sekali. Maka berkata Ibnu Abbas tatkala mengomentari hadis ini khafi di sini yaitu seperti uh, semut hitam di atas batu hitam ya uh, apa tatkala di kegelapan malam gulap gelita oh, ya, begitu ya jadi sudah hitam semutnya di atas batu hitam dan dalam keadaan malam kelihatan enggak sangat khofi halus sekali di sini ya Kemudian Rasul menjelaskan bagaimana bentuknya syirik khafi itu yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin min nadhri rajulin yaitu bentuknya seperti contohnya kata Rasulullah seorang seorang laki-laki ataupun seorang laki perempuan yang dia sholat seorang yang mengerjakan sholat begitu kemudian dia memperbagus memperindah sholatnya tatkala tahu ada orang yang melihat dia waktu sholat nah jadi ada ada ada orang lagi sholat, lagi melihat sholat kita maka diperbagus sholatnya ya awalnya cepat-cepat apa asalnya cepat-cepat kalau sholat biasa begitu. Tatkala ada yang melihat maka diperindah sholatnya, ya disesuaikan dengan sunnah perlahan. Dengan niat apa? Ya pujian. Dianggap khusyuk gitu ya, dianggap hebat sholatnya. Intinya ada seorang yang sholat, kemudian dia meng, apa, memperbagus sholatnya, memperindah sholatnya. Tatkala ada orang yang melihat kepada dia, ya, seorang yang melihat dia sedang sholat itu bentuk syirik, apa syirkul khafi. Ini bentuk ria. Ya, ria di dalam ibadah. Ya roa, ya, ru'ya, ya kan dilihat. Ya, mengharapkan pujian disebutkan nanti khusyuk atau yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al Albani di dalam Sahihul Jami. Dihasankan oleh Syekh Al Albani dalam Sahihul Jami. Dan ingat bahasanya ria, ya ini kan Rasul SAW mencontohkan dalam sholat Tapi ini umum, bisa terjadi dalam ibadah apapun dalam sodakoh contohnya ini diantaranya tadi orang yang pingin dia bangun masjid namanya dipangpang ya namanya ditulis di masjid itu dengan tujuan untuk ria ya ataupun ketika dia bersodakoh pingin ditulis namanya dan dipublikasikan dengan tujuannya adalah ria ini dihapus amalnya ya dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya nah ingat bahasanya Ya ria itu adalah syirkul asgor ibu, syirik yang kecil. Tadi syirik apa syirkul khafi itu masuk ke dalam syirik asgor itu ria. Maka berkata Ibnu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang pembagian syirkul asgor dia menyebutkan di antara adapun di antara bentuk-bentuk syirik asgor yaitu di antaranya adalah ria dalam beribadah Kemudian watasanna yaitu uh, dia membuat membuat membuat uh, ibadah atau dia beramal tujuannya untuk makhluk begitu, untuk pujiannya atau untuk yang lainnya. Kemudian bentuk syirkul asghar adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk syirkul asghar adalah qaulu rajul li rajulin yaitu perkataan seseorang, "Masya Allah wa syi'ta." atas kehendak Allah dan kehendak engkau ini syirkul asghar bukan atas kehendak engkau ah, bukan dan tapi kemudian boleh atas kehendak Allah kemudian kehendakmu jadi kata-kata dan itu mensejajarkan ya nah ini syirku asghar kemudian juga kata-kata hadza minallah wa minka ini dari Allah dan dari kamu nah ini juga syirkul asghar hati-hati Ibu ya Ya, ketika menyebutkan seorang dari mana itu? Ini dari Allah dan dari kamu. Nah, enggak boleh kan? Dari Allah kemudian wasilahnya kamu begitu. Nah, itu enggak. Tapi kalau mengatakan dan, maka itu sejajar. Kemudian ada yang mengatakan ana billahi wa bika. Saya apa namanya? Eh, dengan engkau maksudnya saya apa mohon pertolongan kepada Allah dan kepada engkau. Nah, gitu. Juga ada kata-kata aku bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Nah, saya bertawakal bergantung pada Allah dan kepada engkau enggak boleh. Syirkul asgor atau juga laulallahu wa anta jika seandainya bukan karena Allah dan kamu misalkan tidak akan terjadi ini dan ini. Nah, ini ada kata-kata syirkul asgor di antaranya adalah ria disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan ria juga saudaranya adalah sum'ah. Nah, di antara bentuk riya juga disebutkan oleh Syekh uh, oleh Imam uh, Ibnul Jauzi uh, Ibnul Jauzi bukunya ini Bu ya. Uh, paragraf berikutnya bagaimana bentuk riya yang lain tak jauh berbeda dengan perbuatan ini. Maksudnya yang tadi di atas adalah menyalahkan lilin di jalan-jalan pada bulan Ramadan, menyalakan lampu kalau sekarang begitu, kalau dulu lilin. Sementara masjidnya sepanjang tahun dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangannya kalau mesti dibiar, dibiarkan gelap tapi kalau jalan-jalan di, dikasih penerangan jika dia hanya menyalakan lentera maka dia tidak mendapatkan ketenaran padahal andai kata anggaran untuk membeli lilin itu dibelikan kepada diberikan kepada orang-orang miskin jauh lebih baik dan bermanfaat inti-intinya dia beramal untuk ketenaran ria ketenaran supaya suhrah supaya terkenal Nah, kenapa maksudnya dengan ini bisa pahami paragraf ini, Bu? Kenapa orang ini mem, apa, menyalakan lilin di jalan-jalan supaya orang bertanya ini siapa ini yang menaruh lilin? Wah si fulan dan fulan. Ya, akhirnya dia seneng gitu kan disebut namanya, beramal soleh dianggapnya. Padahal kata Ibnu Qayyim, ah, Ibnu Jauzi lebih baik hartanya itu tatkala dia membeli lilin untuk penerangan ataupun untuk lampu, lebih baik diberikan fakir miskin. Ya, lebih bermanfaat. Dan kalau orang jalan ke masjid ya bisa dengan penerangan bulan, ya tidak. Jadi tidak doruri intinya. Di apa tujuannya orang ini yaitu ketenaran, eh, ria. Hati-hati di sini ya dalam beramal pun ya uh, ria ini adalah apa penyakit ya di antaranya ketenaran ya uh, bentuk ria daripada bentuk ria. Kemudian di sini juga disebutkan ada pula di antara mereka yang mengeluarkan sedekah dengan memperlihatkannya kepada orang banyak. Nah, ini di antara bentuk ria. Ini diantara sebutkan penyakit apa namanya tipu daya iblis kepada orang-orang kaya. Ya dia mau bersedekah, tetapi di sini sebutkan mereka bersedekah dengan memperlihatkannya kepada orang banyak. Dia memadukan antara tujuannya mendapatkan pujian mereka dengan menghinakan dan merendahkan orang-orang fakir. Di antaranya misalnya contohnya gambarannya adalah tatkala dia mau menyumbang fakir dipanggil ke rumahnya semua, dipanggil orang-orang juga gitu, depan orang-orang dia beramal begitu. Nah, ini menggabungkan dua hal, kejelekan. Pertama yaitu pingin pujian orang, kedua merendahkan orang yang akan diberinya. Nah, ini musibah. Ya dua dua hal jelek kata Ibnu ya apa Ibnu Jauzi jadi kalau mau memberi uh, apa memberi sodako itu lebih baik mendatanginya, kata Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam tafsirnya ya. Uh, disebutkan di sana bahwasanya lebih baik kalau kita mau memberi sodako kepada orang miskin itu jangan dipanggil ke rumah ataupun dipanggil di depan orang banyak, tetapi didatangi ke rumahnya. Ini lebih ikhlas, lebih menjaga dia, menjaga kehormatannya. Kadang akhirnya menyakitinya. Sedangkan menyakiti apa orang yang kita beri tatkala sedekah itu adalah dosa yang besar. Dosa Ibu. Barang siapa yang dia menyakiti orang yang uh, dia beri akhirnya tersakiti hatinya, maka itu dosa. Maka dalam sebuah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada tiga golongan yang dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan uh, apa? tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tiga golongan itu. Ya disebutkan di atas disebutkan di sana kan orang musbil ya, orang yang pakai pakaian uh, yang dimana apa di, mem, apa uh, menjulur dari kaki atau yang lainnya sarung dengan sombong. Kemudian adalah disebutkan di sana ada orang-orang yang mengungkit mengungkit pemberian sehingga menyakitkan orang yang menerima pemberian itu begitu ya disebut-sebut sudah dikasih disebut-sebut lagi apalagi depan orang begitu akhirnya menyakitkan orang itu yang sudah diberinya dan ini adalah ini ancamannya tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak akan disucikan oleh Allah tidak akan diajak bicara oleh Allah nah intinya menyakiti orang yang diberi oleh kita sedekah ataupun apa hadiah maka itu adalah berdosa nah maka di sini kata saya bentuk daripada tipu daya iblis sudah orang kaya tatkala dia mau bersedekah memanggil ke rumahnya dan terjadi kerusakan dua hal yaitu dia ingin dapat pujian ketika bagi zakat misalkan ya orang panggil ke rumahnya berbondong-bondong mau membagikan uh, apa namanya daging kurban akhirnya terjadilah musibah kan di sana orang-orang apa berdesak-desakan Tambah orang fakir kasihan. Nah, tapi salafus soleh kalau mereka bersedekah mereka datangi orang miskin itu tidak dipanggil. Ini sembunyi-sembunyi. Ya lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan sedikit dinar contohnya yang mana dalam dinar itu terdapat dua kirat dan yang lain sebagainya dan bisa jadi dinar itu dari yang jelek ya, maksudnya uangnya uang, uangnya yang eh, rendah begitu nilainya lalu dia mensedekahkannya di antara kumpulan orang yang banyak dan di tempat terbuka agar mereka berkomentar fulan berikan sejumlah dinar uang kepada fulan nah ini yang diharapkan ya tatkala orang-orang miskin datang ke rumahnya kemudian orang-orang dipanggil juga maka akan ter terdengar olehnya orang-orang akan mengatakan fulan memberikan harta pada fulan bulan berzakat kepada orang fakir miskin begitu kan membagikan harta uh, sedekah ataupun uh, apa namanya daging kurban Nah ini yang dia harapkan. Ini adalah tipu daya iblis. Dan ingat bahwasanya para salafus soleh mereka sering menyembunyikan sedekah ibu ya. Maka sampai ada dan riwayat Ali bin Abi Thalib dia punya empat dirham yaitu uang emas ya uh, yang dia sedekahkan waktu waktu siang. Dia sedekahkan waktu siang. Ada lagi empat dirham dia sedekahkan di waktu malam secara sembunyi-sembunyi. Dan juga ada lagi Abu Bakar As-Siddiq, dia juga sembunyi-sembunyi ketika bersedekah. Kemudian Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau datang malam-malam kan ke sebuah rumah yang jelek. Tiap malam datang ke sana membawa keperluan. Kemudian ternyata di sana itu ada orang yang sudah sepuh, sudah tua, tidak punya keluarga, juga buta. Tatkala Abdurrahman bin Auf melihat Umar malam-malam masuk ke rumah orang lain, dia curiga ada apa Umar bin Khattab itu masuk terus ke rumah itu tiap malam. Maka suatu malam Abdurrahman bin Auf ingin mengetahui kemudian dia mengintipnya begitu. Begitu melihat subhanallah dia bergetar. Tatkala Umar bin Khattab masuk ke rumah itu ibu, orang itu buta maka disediakan makanan oleh Umar bin Khattab, dimasak makanannya oleh Umar bin Khattab, kemudian di keperluannya, di apa pakaiannya diganti, kemudian kalau buang kotoran-kotorannya dibersihkan. Subhanallah al-rahman ter apa namanya dia menangis melihat Umar begitu. Ini khalifah Ibu. Masya Allah, sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Hanya Allah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya semuanya semuanya dia ketika buang kotoran yang karena buta kan dibersihin sama dia bajunya di, eh, di, di ada nggak orang kayak ini nggak ada inilah Umar bin Khattab ya di antara mubashir yang pilih jannah dia tidak mau terkenal dengan amalnya itu kan sembunyi-sembunyi dan banyak para salaf yang begitu mereka sembunyi-sembunyi di antaranya yang terkenal adalah Hasan bin uh, Hasan bin Ali bin Hasan kalau nggak salah atau bin iya itu adalah cucunya eh, cicitnya Ali bin Abi Thalib nah, yang terkenal dengan Zainal Abidin dengan eh, gelarnya Zainal Abidin yaitu hiasan-hiasannya para abid, para ahli ibadah. Ini Hasan bin Ali bin Hasan. Jadi cucunya Hasan, cicitnya Ali. Dia sering tiap malam keliling memanggul roti untuk orang miskin dan orang miskin tidak tahu bahwasanya yang, yang memberi roti itu adalah Hasan karena setiap malam, setiap pas setiap pagi tiba-tiba di, di depan pintunya ada setumpuk roti. Orang miskin itu. Siapa sebenarnya ini? Dia bertanya nggak ada yang tahu, datangnya juga nggak tahu siapa. Malam-malam keliling Hasan sendiri. Gak ada yang tahu sepanjang berapa tahun, tapi setelah Hasan meninggal radhiyallahu anhu, maka tatkala memandikan jenazahnya para sahabat yang lain apa para sahabatnya Hasan ya Eh, maka melihat ada bekas hitam di punduknya eh, apa di pundaknya ada bekas hitam maka ditanyakan keluarga bekas apa ini hitam itu bekas yaitu tiap malam Hasan itu keliling bawa sekarung roti dia bagikan ke fakir miskin yang di depan pintunya dia taruh depan pintunya dan tidak tahu orang miskin itu yang memberi itu Hasan maka tatkala meninggal Hasan, nggak ada lagi pas pagi-pagi nggak ada roti. Dia tahu bahasanya yang memberi uh, roti itu adalah Hasan bin Ali bin Hasan radhiyallahu anhum ya. Nah, inilah salaf bagaimana. Dan ingat bahasanya menyembunyikan sedekah itu adalah lebih afdol daripada terang-terangan. Lihat dalam surat Al-Baqarah 271 menyembunyikan sedekah itu lebih afdol daripada apa memperlihatkannya atau terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 271, qala Allah taala, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayy min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Ya di sini katakan baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ya. Apa di sini menampakkan baik, nggak apa-apa. Bagi siapa yang bisa menahan hatinya, Ibu. Ya, tidak ria gitu, masih ikhlas, kuat hatinya begitu. Tapi di sini sebutkan ya, e, dan jika kamu menyembunyikannya Hmm, kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala tatkala menafsirkan ayat ini beliau mengatakan sebagian besar jumhur ulama, sebagian besar jumhur ulama yaitu sebagian besar para ulama ahli fikih dan juga ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini yaitu berkenaan tentang sedekah tatawu yaitu sedekah yang sunnah ya jadi sedekah sunnah itu lebih afdol disembunyikan tapi kalau uh, sedekah yang wajib seperti zakat maksudnya zakat yang wajib maka itu ditampakkan ya supaya orang mengikutinya dikarenakan apa menyembunyikan ibadah-ibadah sunnah itu lebih afdol daripada menampakkannya demikian juga seluruh ibadah-ibadah yang sunnah bukan sedekah saja ibadah-ibadah yang sunnah itu lebih afdol untuk disembunyikan ya itu ibadah-ibadah sunnah itu lebih afdal disembunyikan tatkala mengerjakannya tidak ada yang tahu untuk apa ya supaya terbebas daripada ria menjauhi sifat ria dalam ibadah tetapi tidak demikian kalau masalah yang wajib seperti sholat berjamaah wajib nggak bisa sembunyi-sembunyi ya harus nampak begitu seperti puasa Ramadan ya semuanya harus tahu berpuasa dia ke, ke, yang wajib wajib seperti haji yang wajib ya dia hanya harus nampak dia kelihatan kan atau yang adzan atau yang lain misalkan ya nah jadi intinya kalau yang wajib itu ya ditampakkan itu uh, baik katanya kan, untuk mendorong orang zakat juga tapi kalau sedekah, ah, kalau yang sunnah-sunnah, ibadah yang sunnah diantara sedekah yang sunnah adalah lebih afdol disembunyikan, begitu kata Imam Qurtubi. Ya, berkata Ibnu Katsir, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdal daripada menampakkannya sedekah yang sunnah li'annahu ab'ad aniria dikarenakan hal demikian itu apa akan jauh daripada sikap ria kecuali ya apabila menampakkannya ada kemaslahatan yaitu untuk apa ada kemaslahatan yang lebih besar untuk mendorong orang misalkan begitu tapi tetap hatinya dijaga untuk memotivasi orang untuk bersedekah ya, kecuali menampakkan eh, apa sodakoh yang sunnah itu ya eh, dibolehkan yaitu ada maslahat yang lebih besar begitu ya supaya orang mengikutinya supaya orang bersemangat begitu. Fayakunu afdal min hadhi. Ya, maka kalau ditampakkan itu bisa mendorong orang untuk beribadah, maka itu juga afdal katanya. Tetapi disembunyikan itu adalah lebih utama. Nah, tentang para ulama disebutkan dalam keterangan di sini. Nah, uh, di sini disebutkan bahwasanya Nabi saw. alaihi wasallam eh, apa namanya memuji ya orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan memuji para pelakunya yaitu yang mengerjakannya dan mengabarkan kepadanya bahwasanya dia termasuk orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tatkala tidak ada naungan kecuali naungan-naungannya. Jadi orang yang menyembunyikan sedekah adalah termasuk tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tatkala matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ya dekat satu mil sekali atau mungkin satu tumbak dan dalam keadaan telanjang semuanya tidak berpakaian ya dan tidak ada tempat berteduh pada waktu itu tidak ada tempat berlindung kecuali di lindungan Allah Subhanahu wa taala maka ada tujuh golongan di antaranya di antaranya adalah orang yang menyembunyikan sodakohnya ibu ya itu yang sudah sodakohnya tujuh golongan itu kan apa saja bu iya yang yang pertama tujuh golongan yang mendapat naungan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu pemimpin yang adil yang kedua adalah seorang laki-laki eh, seorang uh, syabab seorang pemuda yang tumbuh ketaatan di atas Allah apa di atas uh, ketaatan Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang pemuda dan pemudi ya yang tumbuh di atas ketaatan begitu maksudnya ya, di sini seorang laki-laki tapi masuk ke dalamnya seorang perempuan ya eh, apa remaja perempuan atau remaja laki-laki yang tumbuh di atas ketaatan. Yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid bukan berarti di masjid terus dia enggak, maksudnya tatkala dia keluar dari sholat berjamaah, hatinya pingin kembali lagi ke Hindu dengan masjid. Hanya dia harus kerja dulu kan, mendengar azan cepat-cepat lagi paling awal. Oh sebelum azan ada di masjid. Setelah itu keluar lagi dan dia menunggu lagi, rindu untuk kembali ke masjid. Inilah orang yang dapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Maka tanamkan anak-anak kita untuk mencintai masjid. Ya, maka bersyukur kalau anak-anak kita apa namanya mereka uh, dekat dengan para aimah, para muadzin ya yang ada di masjid supaya tertambat hatinya di, kepada masjid apa namanya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Keempat, apa yang keempat di antaranya ini, yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang dimana tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya, ketika orang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak mengetahui apa maksudnya ini. Ini adalah kiasan ya daripada menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah sampai istrinya tidak tahu begitu. Sampai istri apa ibu bersedekah, suaminya nggak tahu. Ya, itu harta ibu kecuali kalau harta suami harus izin ada yang mengatakan ada ikhtilaf di sini apakah harus izin apa enggak kalau suaminya tahu orang soleh enggak izin juga apa-apa nanti juga akan mengizinkan begitu tapi kalau suaminya orang pelit begitu nah harus izin dulu nanti terjadi sesuatu kalau harta ibu udah bagian ibu ya serah terserah ngasihkan dengan sembunyi-sembunyi e, kemudian yang ke lima yang kelima ada seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan tinggi. Kemudian diajak untuk berbuat mesum maka laki-laki itu mengatakan ana akhafullah saya takut pada Allah ini enggak jadi ini yang ke enam yang ketujuh adalah orang yang ber, orang yang ber, uh, orang yang takut orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada uh, di tempat yang tersembunyi kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya uh, keluarlah air matanya jadi orang menyendiri, nggak ada nggak ada siapa-siapa di tengah malam ataupun eh, di tempat tertentu. Kemudian dia mengingat Allah dan takut. Kemudian dia berlinang air mata. Nah, kailah tujuh golongan yang mendapat naungan daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di, yang dimaksud adalah di sini orang yang menyembunyikan sedekahnya. Nah, ya Rasul memujinya dan juga memotivasi supaya menyembunyikan sedekahnya. Dalam sebuah hadis juga dalam riwayat Abdullah ibn Ja'far bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sodakatu sodakatu sir tutfiu barob. hadis riwayat atau beroni sodakoh yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala jadi sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan atau intinya apa namanya menghindari dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, ini jadi intinya uh, menyembunyikan sedekah itu lebih utama daripada memperlihatkannya atau terang-terangan itu berkata sebagian besar para mufasir jumhur ulama kecuali kalau ada maslahat ya yang dimana orang bisa mengikutinya anak kita mencontohnya misalkan maka terang-terangan itu juga lebih utama Nah, kemudian disebutkan di sini ya kebalikan dari semua ini ya, salaf ya orang-orang soleh itu salah soleh bagaimana mereka bersodakoh suka memasukkan kepingan uang dinar yang lebih berat ke dalam tempat yang kecil ya jadi uangnya besar banyak tapi tempatnya kecil lalu memberikannya kepada orang-orang miskin secara sembunyi-sembunyi nah ini kan salah soleh jadi langsung ke rumahnya, kasih satu kantong uang ya emas, kepingan. Lalu memberikannya kepada orang-orang miskin secara sembunyi-sembunyi. Jika orang miskin itu melihat bentuknya, tentu dia menganggapnya jumlahnya sedikit. Kok tempatnya juga kan kecil begitu, padahal diisi itu yang berat gitu. Tapi tatkala apa tapi apabila sudah memegangnya orang miskin itu, dia akan tahu ternyata jumlahnya lebih lebih banyak dari perkiraan semula. Nah, dengan begitu orang miskin tersebut semakin bertambah gembira sehingga pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Ya pahala bersedekah dan pahala memasukkan kebahagiaan dalam hatinya. Jadi berlipat. Jadi jangan kebalikan tempatnya besar ternyata dalamnya itu sedikit. Nah, begitu. Ya, ini kebalikan dari salaf. Kalau salaf itu kalau tempatnya yang kecil saja tapi dalamnya padat begitu ya ternyata dal dalamnya adalah uh, padat dan banyak meskipun tempatnya kecil tapi kalau kebalikan kalau zaman sekarang ya apa tempatnya diperbesar misalkan tasnya, tapi ternyata isinya sedikit. Nah, intinya inilah bagaimana salah ya, mereka bersedekah dengan apa sembunyi-sembunyi, kemudian juga dia apa namanya e, dengan uang keping emas yang jumlahnya banyak dimasukkan ke tempat yang sedikit supaya apa? Supaya membahagiakan orang-orang fakir miskin. Nah, di sini sebutkan juga di antara mereka yang terkena tipu daya iblis uh, laknatullah, orang-orang kaya, ada yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mempunyai pertalian saudara. Jadi kalau kepada orang lain dia itu baik, dermawan. Sementara saudaranya sendiri yang membutuhkan ditelantarkan. Ah, ini saudara sendiri tidak pernah dia kasih ataupun nggak pernah dipedulikan Padahal saudara dan kerabat lebih berhak menerima sedekahnya daripada orang lain. Nah ini bentuk daripada tipu daya iblis hati-hati bu ya. Uh, dia uh, uh, sumbang masjid, sumbang ini anak yatim piatu, tapi ternyata saudaranya sendiri, pamannya, keponakannya dibiarkan ada yang miskin tidak diberi. Maka ini diancam apa oleh Rasulullah SAW dilarang hal demikian. Bahkan Nabi SAW menganjurkan supaya bersedekah itu kepada kerabat yang dekat karena pahalanya ada dua berlipat. Jadi sedekah kepada karib kerabat ya, atau kerabat yang dekat itu pahalanya dua. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasul saw bersabda, al sadaqatu alal miskini sadaqatun wasadaqatu ala dzawir rahim ithnatan sadaqatun wasilatun sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah satu jadi sedekah yang diberikan kepada orang miskin yang enggak, tidak ada apa namanya e, tali persaudaraan itu cuma satu apa pahalanya itu pahala sedekah sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat yang miskin ada dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan silaturahim hadis riwayat Imam Abu Daud Ahmad Tirmizi dan anasai hadisnya sahih nah di antara mereka ada yang mengetahui dua macam pahala ini andai kata dia memberikan sedekah kepada kerabat ya tapi antaranya ya antara dia dengan kerabatnya itu ada permusuhan dalam masalah keduniawian ya karena itu dia tidak mau berbaik hati nggak mau bersedekah kepada kerabatnya ini hati-hati sekalipun kerabatnya itu miskin padahal anda, anda saja dalam keadaan seperti itu dia memberikan sedekah kepada kerabatnya itu maka dia akan mendapatkan pahala pahalanya pahala sedekah pahala kerabatan dan pahala karena mampu menepis hawa nafsu. Ibu lihat dalam paragraf ini, Bu, bahasanya tatkala kita memberi sedekah kepada kerabat yang memusuhi, justru itu adalah sedekah yang sangat afdol. Jadi kalau ada saudara kita kerabat yang memusuhi karena misalkan beda paham ya, memusuhi kita, maka kasihkan sedekah kepada dia. Nabi saw bersabda, Ibu, dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Ini di mana hadis di mana yang menunjukkan kita kasihkan apa namanya sedekah kita kepada kerabat yang memusuhi kita. Ini afdol sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqati ala ala dzir rahim al-kashih." Uh, apa sesungguhnya sini sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi kita dalam masalah dunia atau masalah agama misalkan. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Dan juga ibu tatkala kita misalkan tidak sukalah kerabat kita karena sikapnya kepada kita, kemudian kita apa namanya e, melawan hawa nafsu itu dan kita tetap bersedekah kepadanya maka pahalanya oleh ya apa disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi ada tiga tatkala kita bersedekah kepada kerabat yang memusuhi satu pahala sedekah kedua pahala kekerabatan yang ketiga pahala mampu menepis hawa nafsunya begitu kan harusnya ah sudah jangan dikasih sedekah karena memusuhi kita tapi karena kita menepis hawa nafsu kita maka pahalanya berlipat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 jadi ya, orang yang menepis hawa nafsu, yang menahan hawa nafsu itu dapat pahala besar, Ibu. Surga langsung. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Dan adapun orang-orang yang takut tatkala berdiri di depan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya menahan hawa nafsunya, menepis hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, jadi tadi ya kita apa bersedekah kepada kerabat yang memusuhi itu berlipat ternyata afdol. Ibu ada kerabat yang nggak suka sama kita misalkan karena kita beda manhaj begitu, maka kasihkan sedekah kepada dia. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Maka ini pahalanya berlipat besar sekali dengan ayat ini ya bahwasanya orang-orang yang menahan hawa nafsunya maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya Nah, di antara mereka ada yang mengeluarkan sedekah pada waktu haji. Ini ada kisah di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, Ibu ya. Dilihat, di antara mereka ada yang mengeluarkan sedekah pada waktu haji. Lalu iblis membisikkan bahwa haji yang dia keluarkan, yang dia lakukan adalah untuk takarrub, Padahal dia menunaikan ibadah haji untuk mencari popularitas, popularitas dan ria. Hajinya sudah sekali, pengen dua kali lagi supaya disebut hebatlah berhajinya berkali-kali. Begitu. Ada seorang berkata kepada Bashir, Bashir Al-Hafi, aku sudah mempersiapkan uang sebanyak 2000 dirham untuk menunaikan haji. Bishir bertanya, apakah engkau sudah pernah menunaikan haji sebelumnya? Orang itu menjawab sudah. Ya sudah kalau sudah satu kali berarti sudah gugur kewajiban. Kalau dua kali ya sunnah. Bishir berkata, kalau begitu bantulah orang yang punya hutang untuk melunasi hutangnya. Lebih baik begitu. Atau kasihkan pakir miskin, lebih baik. Orang itu menjawab, tapi hatiku lebih ser ser oh, senang untuk menaikkan haji. Bishir bertanya, apakah maksudmu juga untuk bepergian ke sana lalu bisa kembali lagi? Orang itu menjawab, karena aku melihat orang lain juga menunaikan haji. Jadi intinya ini Bishir ini siapa seorang ulama besar ya tabiut tabiin dia mengingkari kalau ada orang yang lebih butuh saudara atau tetangga lebih baik kasihkan untuk fakir miskin uang itu uang biaya haji itu karena kamu sudah haji begitu ya jadi intinya kalau ada orang lebih butuh saudara kita maka kita lebih dulukan saudara kita daripada berangkat haji ya haji untuk yang sunnah intinya kalau yang wajib ya harus berangkat lah ya ini ya haji yang berkali-kali dia, tapi kalau tidak ada daruri Ibu ya, eh, berangkat haji berkali-kali tidak ada larangan. Dan itu adalah keutamaan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, bahasanya apa? Ikutilah ibadah umroh, eh, eh, ibadah haji dengan umroh berikutnya. Juga ibadah haji yang terus-menerus itu diperbolehkan akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya ya intinya ada keutamaan tapi kalau ada yang doruri ada harus ada yang bantu saudara maka lebih baik mementingkan saudaranya ya untuk dibantu daripada ibadah haji di antara mereka ada yang membelanjakan hartanya untuk mendatangkan para penyanyi nah di sini ya bentuk tipu daya iblis berorang kaya dalam beramal mendatangkan para biduan eh, penyanyi di rumahnya lalu mengumpulkan orang-orang miskin untuk mendengarkannya nah di sini maksudnya untuk apa namanya amal apa ya oh, dan menjamu mereka dengan makanan disuguhi dengan nyanyian makanan apa namanya bu apa namanya istilahnya kan ada apa mereka uh, undang para yatim piatu kemudian juga dihibur dengan hiburan nyanyian yang uh, menyesatkan senandung syaitan ya kemudian mereka bersedekah intinya sebagaimana yang sudah kami jelaskan hal ini bisa merusak hati mereka jadi niatnya bagus untuk sedekah tapi akhirnya apa di eh, ini diberikan apa namanya nyanyian atau yang lain itu kemaksiatan jadi dicampur antara kebaikan dengan kebatilan ya nah di antara mereka ada yang menghiasi anak putrinya dengan berbagai macam perhiasan ya, maksudnya berlebihan boleh menghias anak-anak kita yang kecil yang eh, perempuan tapi jangan gulu berlebihan di sini yang dikecam yang dicela adalah berlebih-lebihan ya dan menganggap hal ini sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Jika ada ulama yang datang kepada mereka, maka para ulama itu tidak mengingkarinya karena hendak menjaga tradisi ya ini berlebihan buya boros ya dalam merias anak atau ibu juga berias itu boros ya dan itu tidak boleh membeli barang yang e, boros berlebihan ya untuk hal-hal yang tidak perlu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 27 jangan berbuat boros foya-foya ya itu perbuatan syaitan Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura Al-Isra ayat 27 sesungguhnya pemborosan berfoya-foya itu adalah saudaranya syaitan kan tipu daya setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya ya jadi jangan berlebih-lebih kita menghias anak-anak kita atau membelikan mainan buat anak-anak kita yang mahal misalkan yang biasa saja yang penting mereka senang ya kan ada misalkan kayak mainan yang harganya misalkan 100 ribu ya 100 eh, real ada yang 20 dan sama saja mobil-mobilan begitu pakai remote ya sudah ambil yang 20 aja ya anak-anak kan eh, apalagi beliin laptop yang harganya sampai ribuan baru juga anak-anak begitu jangan laptop aja yang yang murah dulu misalkan yang seribu ya untuk belajar misalkan jadi intinya jangan kita memberi barang-barang yang sampai tidak perlu dan itu mubazir itu pemborosan ibu hati-hati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi carilah apa namanya hemat begitu penggunaannya sama harganya agak murah sedikit ya dan uh, uang yang lebih bisa dipakai untuk yang bermanfaat ya untuk uh, apa namanya uh, beramal soleh untuk sedekah sedekah membantu orang atau yang lainnya ya. Nah, di antara mereka ada yang bersikap secara sewenang-wenang dalam berwasiat dan tidak memberikan hak sedikit pun. Jadi setiap paragraf ini Bu ya, ini uh, berbeda itu apa namanya tipu dayanya ya. Imam Jauzi menerangkan setiap paragraf ini berbeda dengan paragraf yang setelahnya. Jadi bentuk-bentuk uh, tipu daya iblis kepada orang kaya. Di sini yang terakhir di antara mereka ada yang bersikap secara berwenang-wenang, bersemenang wenang uh, eh, dalam berwasiat. Tatkala mau meninggal dunia, tidak memberikan hak sedikit pun kepada ahli warisnya dengan alasan bahwa semua adalah harta bendanya sendiri. Dia bebas mengeluarkannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Padahal dia lupa bahwa andai saja apa andai eh, dia jatuh sakit, dia masih bergantung pada ahli warisnya. Intinya begini, uh, ada orang yang kaya dia berwasiat dengan seluruh hartanya ya tidak melihat ahli warisnya akhirnya ini menzolimi ahli waris tidak boleh kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari dari berapa dari satu per tiga kalau orang berwasiat dan kalau meninggal dunia dengan harta mengeluarkan hartanya, wasiat mengeluarkan hartanya untuk sodakoh wakaf tidak boleh lebih sepertiga. Ya, sepertiga. Kalau lebih harus izin pada ahli waris seperti sana eh, seperti seorang misalkan bapak kita atau saudara kaya Bu ya dan dia adalah uh, sebelum meninggal dunia berwasiat supaya sebagian harta saya diwakafkan ke masjid misalkan atau ke pondok pesantren nah ini tidak boleh lebih satu per tiga harta ya kalau lebih maka itu mendolimi ahli warisnya Allah alam ya Mungkin sampai di sini Bu ya. Ini uh, selesai tuntas tentang tipu daya iblis laknatullah kepada orang-orang kaya. Ya, baik dari kalangan eh, orang-orang uh, muslim ataupun orang yang selainnya ya. Kemudian ada waktu sebentar mungkin ini kita bacakan tentang tipu daya kepada orang miskin. Orang-orang miskin Bu ya, saya bacakan supaya tuntas tipu daya iblis terhadap orang-orang miskin. Jadi ini harus uh, seimbang juga ya. Orang kaya juga ada, ya orang miskin juga ada karena eh, setan laknatullah tidak membeda, tidak membeda-bedakan mau yang kaya, mau yang miskin semuanya terkena tipu daya. I, sambil disimak ibu ya tipu daya iblis terhadap orang-orang miskin orang-orang miskin pun tidak luput dari tipu daya iblis di antara mereka ada yang sengaja menampakkan diri sebagai orang miskin padahal sebenarnya dia kaya nah ini menampakkan kemiskinan padahal dia mampu. Jika dia terus-menerus menengah, menengadahkan tangan kepada orang lain dan mengemis, berarti dia memperbanyak api neraka. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jumran fal yastaqilla minhu aw la yastakthir Barang siapa meminta-minta harta manusia karena menginginkan harta banyak, berarti dia meminta uh, bara neraka. Maka terserah apakah dia meminta yang sedikit atau yang banyak. Intinya kalau orang sudah mampu meminta-minta kena ancaman ini, Bu. Orang sudah mampu ingin diberi terus. Nah, kena ancaman ini berarti sama dia meminta bara api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika orang itu tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain, lalu dengan kemiskinan yang dia tunjukkan itu agar dia dianggap orang yang zuhud. Ya. Ada juga yang pura-pura miskin supaya dianggap zuhud. Ya, ini tipu daya iblis juga. Berarti dia telah ria. Jika dia menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di tangannya, dan dengan kemiskinan yang dia tunjukkan itu dia merasa tidak berkewajiban mengeluarkan sedekah berarti di samping bakhil dia juga menyimpan pengaduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mampu ibu kaya tapi menampakkan miskin, kemiskinan sepedik di, di, di, dipandang zuhud. Itu budaya iblis laknatullah. Padahal dia mampu, maka tampakkanlah nikmat Allah itu eh, lebih Allah sukai. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun tentang nikmat-nikmat Allah, maka ya apa namanya? perlihatkan. Ya, perlihatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disembunyikan. Jika dia benar-benar miskin, yang harus dilakukan justru menyembunyikan kemiskinannya dan bersikap secara wajar. Kalau dia miskin, justru menyembunyikan kemiskinannya. Di antara orang salaf ada yang membawa anak kunci agar orang lain menganggapnya mempunyai rumah, padahal dia bawa kuncinya aja nggak punya rumah. Ini orang salaf sangat menjaga wibawa ibu. Dia nggak mau kalau dia miskin nggak memperlihatkan kemiskinannya. Dia pura-pura dia orang yang mampu begitu. Padahal dia tidak menetap kecuali di masjid. Ya. Di antara tipu daya iblis terhadap orang miskin, dia merasa lebih baik daripada orang kaya. Nah, yang ter, yang terdahulu ada orang kaya lebih baik dari orang miskin. Ini dua-duanya salah. Orang miskin juga berpandangan bahasanya dia lebih baik dari orang kaya. Sebab dia berzuhud, dia dia zuhud, nggak ada harta. Yang tidak dilakukan orang kaya, ini juga salah pandangan demikian. Tentu saja ini salah. Sebab sisi kebaikan itu bukan karena ada atau tidak adanya harta. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dibalik itu semua apa Ibu? takwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat 13. Ini masalahnya bukan ada harta atau tidak, tapi adalah ketakwaannya. Kalau orang itu miskin dia takwa, ya jadi utama. Mulia di sisi Allah. Ada orang kaya yang takwa, ini juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, ini tentang tipu daya iblis kepada orang-orang miskin. Wallahu alam bishawab ya. Iya. Banyak sekali. Kalau Ustaz ya- ya- Yazid marah dia banyaknya. Bila seorang istri melalaikan pekerjaan, bismillah, rumah dengan memasak masakan yang enak, merias rumah dengan rapi, bersih. Hah? Ah, melakukan ya. Melakukan pekerjaan rumah dengan memasak masakan yang enak dan merias rumah dengan rapi dan bersih karena berharap suaminya merasa senang dan mengharap pujian dari suami. Apakah ini termasuk ria? Dan juga dalam merawat diri atau mempercantik diri dengan tujuan mengena, apa, menyenangkan suami dan mendapat pujian, apakah ini termasuk ria? Enggak, ibu ya. Jadi kita harus niatkan niat yang utama ibu ibu bersih rumah semua mengurus rumah ini niat yang paling utama di atas adalah mencari doa Allah ikhlas kalau sudah ikhlas itu gampang semuanya. Mau dipuji, mau enggak, tetap aja. Nah, tapi bedanya kalau ingin dipuji itu tatkala misalkan sudah sudah apa berupaya ya, rumah ini bersih, tiba-tiba suami mengatakan ini ada yang kurang, ah, dia akhirnya tersinggung. Ya, kalau ikhlas tidak masalah. Wah, ini oh kurang ya. Ya, kurang misalkan eh, ya bersihin lagi sama dia. Dengan dengan rela, dengan ikhlas. Ya, jadi intinya bisa dibedakan kalau orang ikhlas kalau hanya mengharapkan pujian. Ingat Ibu, tatkala dia sudah ikhlas dengan lapang, ya dia dengan suka hati dia kerjakan ini kewajiban, kewajiban dia. Terus ada pujian. Nah, ini tidak diharapkan. Ini ada pujian, ada pujian, ini balasnya yang disegerakan. Nah, jadi jangan mengharapkan ketika itu untuk pujian terus ya nggak mungkin lah suami tiap hari muji terus muji terus kan. Uh, ya enggak itu kewajibannya kamu lah begitu kan. Kamu harus ngurus rumah tangga, kamu harus ini semuanya menyenangkan suami itu kewajiban. Kenapa harus butuh pujian kan seperti orang oh, sholat berjamaah pingin dipuji orang lah. Itu soal kewajiban. Ya, ibu sholat terus sholat uh, lima waktu pingin dipuji ya itu nggak layak karena itu kewajiban begitu ya nah kalau sholat sunnah juga sama tahajud terus dipuji pingin pujian itu juga salah ya tapi kalau kita niatnya karena Allah mau dipuji mau enggak ya terserah kayaknya ya, karena Allah nah inilah yang ikhlas makanya ketika dia beramal mau ada orang mencela ya terserah karena bukan saya bukan karena engkau bukan karena eh, manusia ada yang mencela ya tetap biasa-biasa aja tidak berbunga-bunga tidak sampai oh, jingkrak-jingkrak jangan dipuji ya ah, jadi intinya tenang hatinya mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga ketika mempercantik ya ini kewajiban ya ketika kewajiban ketika ya suami memuji ya alhamdulillah itu adalah amal yang disegerakan ya pastilah memuji lah kalau uh, udah cantik pasti wah um, apalagi ya ya uh, sangat bagus uh, riasnya maka akan memujinya jadi intinya niat yang utamanya ibu adalah ikhlas ini adalah apa uh, kewajiban dan ini mengharapkan ridho dan ini berpahala itu saja sudah ya jangan diambil-ambilin yang yang lain ya Kemudian eh, bagaimana hukum musabaqah Al-Qur'an? Apakah boleh takut ada ria dan bagaimana dengan sejarahnya sendiri zaman Nabi? Ya. Eh, hukum musabaqah perlombaan itu diperbolehkan, Ibu ya. Dalam eh, sunnah ya. Jadi perlombaan yang di, yang mubah ya yang diperbolehkan tidak mengandung judi di antaranya atau juga mentolimi di antaranya seperti uh, pacuan kuda ya atau sini sekolah balap apa lari misalkan balap renang ya kemudian memanah cuman Nabi ya ada uh, ada perlombaan di mana dibolehkan oleh para fokoha dan dan juga diberi hadiah boleh diberi hadiah asalkan hadiahnya itu tidak dikumpulkan dari peserta ini yang salah jadi peserta itu ngumpulin ngumpulin hadiah seperti ada orang perlombaan eh, poli ya ataupun main bola seluruh timnya itu ngumpulin hadiah dan hadiah uh, ngumpulin uang dan uang itu jadi hadiah ini namanya sama dengan uh, kimar itu berjudi sama nah jadi hadiahnya dari mana dari sponsor di luar itu dari luar orang yang bertanding kalau ibu mengadakan pertandingan misalkan di lingkungan, jangan pesertanya jangan membayar sesuatu untuk hadiah jangan. nggak boleh. Misalkan kayak domba kaf ya, perlombaan poli. Dombanya apa? Uangnya dari peserta, kemudian dibeliin domba. Ini judi. Ya, yang dibolehkan adalah seperti contoh di sini musabaqah Al-Qur'an yang mengadakan sponsornya adalah keluarga daripada Ed Khairi Apus Ad Khairi atau Alusani ada siapa Jasim. Jasim Alusani yang mengeluarkan uangnya. Itu fasilitas, hadiah tidak dari peserta, pesertanya nggak bayar. Kalau ada perlombaan Quran dia bayar, hati-hati nggak boleh di sini nggak bayar. Daftar aja, ikuti. Dan ketika dia mengikutinya bukan karena riak, misalnya untuk menguji uh, hafalannya dan bukan untuk hadiah yang dicari bukan Ya kalau sudah dia musabakoh Al-Qur'an dicari hadiahnya ini udah salah juga. Seperti orang juga jadi badil haji, dia mencari uangnya, bukan untuk ibadah hajinya. Orang badil haji pun banyak, Bu ya. Dia minta uang, untuk menghajikan orang. Ketika dia hanya apa menginginkan uangnya, maka ini adalah haram para ulama, nggak boleh. Tapi kalau dia niat membantu, dia dibayar ya sebesar apa seadanya untuk biaya hidup selama di Mekah, itu nggak nggak mengapa. Nah, ini juga tentang musabako. Intinya niatnya jangan untuk hadiahnya, niat untuk oria uh, atau untuk supaya orang mengatakan dia oh, mengikuti perlombaan, tapi niatnya adalah untuk menguji hafalannya, kekuatan hafalan ya, untuk mengulang-ulang Al-Qur'an ya, yang lainnya. Ya, Allah alam sini. Apa hukum seorang wanita dalam menuntut ilmu sedangkan suaminya tidak mengizinkan karena khususnya dia apa? Khususnya dia keluar rumah sendiri. Iya, jadi kalau eh, nggak uh, ada mahram ya. Tapi kalau di sini lah keluar sendiri, kita ada teman, ya nggak masalah. Sebenarnya suaminya tidak boleh melarangnya. Tapi kalau memang sangat melarang keras suaminya ibu, ya maka dipahamkan dulu lah. Misalkan kan sama teman ada berdua begitu ya, diajak dialog dulu kan nggak mengapa. Kalau memang keras suaminya, ya sudah turuti suami bisa dengar di rumah di internet misalkan ya atau baca buku atau yang lainnya dengerin radio misalkan ya ya tapi insya Allah kalau suami-suami uh, eh, sunnah okay, ya, yang paham dia akan mengizinkan asalkan jelas dengan siapa berangkatnya kemudian ketika keluar juga udah jelas menutup aurat dan tidak pakai minyak wangi atau yang lainnya misalkan tapi kalau suami melarang karena misalkan menyelisih syariat, ya pakai pakaiannya belum menjaga uh, aurat atau yang lainnya, maka itu alasan syar'i harus dituruti misalkan. Intinya dialog dengan suami yang baik ya. ya alasannya kenapa dia melarang. Seorang istri yang tidak punya penghasilan sedangkan dia memiliki banyak perhiasan, apakah dia wajib membayar zakat atas perhiasannya sedangkan perhiasannya atas pemberian suaminya? Apakah istri yang membayar zakat atau atau istrinya atau istrinya sini istrinya suami bu ya ya ibu zakat zakat perhiasan emas ada dua keadaan jika orang membeli emas untuk disimpan dan ada emas yang dipakai maka berbeda hukumnya kata para ulama kalau yang dipakai terus emasnya dipakai untuk ya tapi kadang-kadang enggak dipakai maka ada yang mengatakan itu hanya satu kali seumur hidup jadi satu kali pengeluaran zakatnya kalau nyampe nisab nyampe haul keluarkan sudah satu kali tidak berkali-kali tidak bertahun-tahun tidak berulang-ulang satu kali seumur hidup yang uh, dikenakan yang kedua adalah kalau yang disimpan dengan niatnya untuk dibisniskan investasi ya disimpan untuk investasi maka ini harus kena zakat setiap haul haul seperti beli eh, emas eh, batang ya emas koin emas apa itu untuk investasi disimpan Nah itu kena terus setiap haul. Tapi kalau emas yang dipakai ibu meskipun sampai nisob Cuma satu kali seumur hidup Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan tidak terkena wajib zakat apa eh, Perhiasan yang dipakai oleh istrinya tapi insya Allah yang hati-hati pendapat Anas bin Malik ini seorang sahabat. Jadi cuman satu kali ibu keluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Ya itu apa dari ya, suami itu kan harta suami. Jadi suami yang mengeluarkan. Ada dua cara mengeluarkan emas. Bisa dari emasnya itu, bisa dari luar emas yaitu diuangkan begitu. Ya, ada misalkan dari emasnya itu dikeluarkan langsung ah, misalkan eh, apa namanya cincinnya dijual kemudian apa dikasihkan uangnya kepada fakir miskin atau dari uang yang di luar itu gitu ya, ya bentuk uang atau bentuk emas. Jadi bisa dua cara emasnya langsung disedekahkan, apa dijakatkan ataupun oh, dijadikan uang. Ya, jadi intinya satu kali seumur hidup ini jakat perhiasan. Dalam Sayyidul Istighfar siapa yang membacanya di pagi hari dan penuh keyakinan lalu dia mati, Eh, meninggal dunia pada hari itu sebelum masuk sore dan barang siapa membacanya di petang hari dengan uh, penuh keyakinan ya hadis ya lalu meninggal sebelum memasuki subuh maka dia termasuk ahli surga. Apakah maksud ahli surga di sini tanpa hisab? Enggak. iya Bu ya. Jadi ahli surga itu ya dijamin kalau dia punya dosa sebelumnya ya di bawah kehendak Allah. Ya dia ada yang masuk ke neraka dulu langsung masuk surga ada yang langsung masuk surga langsung karena kebaikannya lebih berat misalkan akhirnya masuk surga tanpa hisab nah, maksudnya apa dihisab kemudian masuk surga intinya yang tanpa hisab itu ibu yang masuk tanpa hisab cuman para suhada para nabi jelas para suhada orang mati syahid itu seluruhnya tanpa melalui hisab uh, mizan syirat langsung ke surga tapi kalau selainnya itu pasti melalui hisab semuanya ya orang-orang beriman melalui hisab dihisab dulu kalau kebaikannya lebih banyak ya langsung ke surga kalau kebaikannya lebih uh, kebaikan keburukannya lebih banyak berarti ya dia harus ke neraka dulu sesuai dengan ke, ke apa dosanya keburukannya kemudian setelah bersih baru nanti masuk ke surga Nah, jadi intinya sini tidak bukan tidak ada jaminan dalam hadis ini langsung ke surga enggak kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid juga kalau berhutang ya itu tertahan dulu akhirnya ya. Apakah seorang istri yang bersedekah dengan harta suami dan seizinnya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, Ibu ya. Jadi dua-duanya dapat pahala. Ya, istri yang bersedekah dengan harta suaminya, iya iya dapat pahala. Ya, intinya dua-duanya mendapat pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa e, melalaikan atau namanya e, menyempitkan pahala dari e, hamba-hambanya ya. Dua-duanya dapat pahala. orang tua saya sudah merasa sudah semakin tua, jadi hartanya sekarang dijual uh, dijual hartanya sekarang jual, termasuk pada ahli waris apakah orang tua ini berbuat zalim terhadap ahli warisnya seorang tua saya sudah merasa sudah semakin tua jadi hartanya sekarang dijual ibu oh dijualin ke orang lain termasuk pada ahli, dijual kepada ahli warisnya begitu apakah orang tua ini berbuat kezaliman terhadap ahli warisnya Iya kalau dia butuh, mas ini apa? Dia masih hidup kan? Dia butuh, maka dia jualkan untuk kebutuhan dia nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu dia sudah meninggal dunia, kemudian ada wasiat supaya hartanya dijual seluruhnya begitu, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Ah, akhirnya ahli waris tidak dapat sepeser pun. Ini mendolimi ahli waris. Ketika dia masih hidup, ya nggak apa-apa dia butuh, dijual jual karena kebutuhan dia orang tua ya orang tua kita tua itu dijual ini tidak berbuat zalim ya jadi uh, ini bukan uh, masalah kezaliman tidak kalau misalkan sudah meninggal namanya apa harta waris syaratnya sudah meninggal dunia orangnya kalau masih ada itu bukan harta waris jadinya masih hartanya dia ya belum diwariskan jika ada seorang yang menyebut kebaikannya eh, dulu dikarenakan yang dibantu tersebut sepertinya lupa sehingga berbuat zolim dan sombong terhadapnya bagaimana maksud berbuat hal yang menyakitkan atau melukai hati ya intinya uh, meskipun orang yang ditolong oleh kita menyakiti kita jangan mengungkit lagi sudah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersabar dan lebih baik memaafkannya ya berbuat muhsin itu kebaikan ya intinya ini ada apa namanya ujian di ketika kita memberi disakiti oleh orang memberi itu ya mendolimi jangan menyak, apa mungkit-mungkit udah ya takutnya nanti apa yang kita berikan kepada orang itu akhirnya uh, tidak ada pahalanya intinya sudah bersabar tidak perlu mengungkit pemberian kemudian dinasehati ataupun juga berbuat baik kepada dia ya insyaallah pernah ada dengar radio roja bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara cash bagaimana tuh hukumnya apabila menggunakan kartu kredit walaupun itu dengan 0% bunga dan pembayaran uang dilakukan sebelum datang tagihan atau jatuh tempo apakah dia Nah, Ibu, uh, ini cash di sini adalah yaitu pembelian pembelian seperti emas, seperti perak, ya dan biadin. Cash ya, tidak boleh ngeridit emas, nggak boleh itu riba. Ngeridit perak itu riba ataupun yang satu jenis ya, yang satu jenis seperti eh, beras dengan beras itu harus cash ya menukar beras dengan beras harus cash tidak boleh misalkan ini berasnya dulu ya beras yang beras yang bagus nih nanti saya uh, nanti uh, kamu nanti aja besok eh nggak boleh harus cash ya harus cash uh, seperti juga menukar uang menukar uang antara menukar uang dolar dengan rupiah harus cash nggak boleh besoknya lagi ah itu ria apa ria riba maaf riba nasiah ya itu dimaksud dengan cash di sini tapi kalau hukum tentang uh, perdagangan kredit Nah, kredit ini boleh. Kredit itu misalkan barangnya dulu, uangnya nanti. Ya, ada uangnya dulu, barangnya nanti atau barangnya sudah, uangnya nanti. Nah, ini boleh. Ya, jual beli. Ya seperti misalkan baju, ya baju diambil dulu barangnya dan uangnya nanti dicicil. Ini boleh. Karena baju bukan termasuk barang riba. Barang uh, yang asnapur riba itu ada berapa? Ada delapan ya. Emas, perak, uh, gandum, bur apa bur itu ya gandum kasar atau kemudian beras yang ditimbang lah, kemudian jagung, nah, yang lainnya. Nah kalau baju enggak, misalkan sepatu enggak bisa dikredit. Intinya yang satu jenis seperti uh, garam dengan garam ya itu harus kontan nah, ini ini pembahasan tentang riba mungkin ibu ya jual beli di sini yang ayam kasih jadi hati-hati di sini kalau masalah kredit ini boleh ibu kartu kredit yang ini membolehkan para ulama juga membolehkan untuk kemudahan ya ataupun dengan sistem kredit tapi kalau mengkreditkan barang ingat harus milik dia barangnya ini syaratnya Jangan mengkreditkan barang yang bukan milik dia. Jadi barang itu belum milik dia, dikreditkan atau titipan orang dikreditkan, ini nggak boleh. Ini dilarang. La tabi mala tamlik. Kata Rasul, kamu jangan menjual barang yang kamu tak miliki. Titipan barang dikreditkan sama dia, nggak boleh lah. Harus dibeli dulu sama dia, baru dikreditkan. Ya itu ya. Jadi ada syaratnya mengkreditkan barang. Ini mengkreditkan boleh. Apabila e, kita bersedekah pada kerabat dengan jumlah yang lebih sedikit, lebih kecil dari sedekah yang kita berikan kepada orang lain, bagaimana hukumnya? Ya sesuai dengan kebutuhannya Ibu ya. Misalkan kalau sedikit itu bermanfaat sama dia, ya boleh insya Allah itu berpahala. Tapi misalkan e, orang itu but, apa saudara kita butuh ya, butuhnya banyak, kita sedikit sekali itu bakhil sedangkan pada orang lain dia lebih banyak ini juga bakhil ya jadi intinya ya tutupi kebutuhannya semampu kita sampai dia uh, lega sampai dia senang ya kalau dia memang dengan sedikit itu senang dan dia agak mampu ya itu baik itu tapi kalau dia sangat membutuhkan ya tutupi ya dengan kemampuan kita Bagaimana sikap kita terhadap pengemis yang mm, musiman ketika di bulan Ramadan? Ya, ya itu pengemis itu. Kalau ngerti pengemis itu orangnya mampu, jangan dikasih. Ibu ya, tapi kalau pengemisnya dia memang betul-betul orang miskin, ya kasih. Kalau orangnya dia tahu orang tuh uh, uh, mampu ya, mampu bekerja, apalagi dia masih kuat, minta-minta, ya suruh aja kerja daripada ngemis.